بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ونجاة في الدنيا والآخرة آمين وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر الأسقلاني في كتابه نزحة النظر إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم dengan sanad yang tersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar beliau berkata bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi beliau memulai kitabnya dengan ucapan basmalah mengikuti pada Al-Qur'an juga mengikuti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad ketika menuliskan surat kepada para raja mencantumkan tulisan dalam suratnya mencantumkan ucapan basmalah di awal surat tersebut juga mengikuti pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka terputus barokahnya kemudian selanjutnya وصلى الله على Muhammadin Nah, dalam beberapa naskah cetakan kitab Nuzhatun Nazar terdapat kalimat Wassalamu'alaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara naskah cetakan kitab Nuzhatun Nazar sebagian mencantumkan kalimat tersebut atau jumlah tersebut sebagian tidak mencantumkannya jadi ada perbedaan nah jika kita ikuti naskah yang mencantumkan jumlah tersebut kita artikan kita terjemahkan wasallam dan semoga memberi salawat maksudnya memberi rahmat siapa Allah wa Allah ala sayyidina atas tuan kami yaitu Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad maksudnya yang diikhtilafkan oleh para ulama sebenarnya mengatakan bahwa yang dimaksud alun nabi adalah banul mutalib atau banu hashim ada ikhtilaf di, para, di kalangan para ulama juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud alun nabi adalah orang-orang uh, atau e, istri-istrinya nabi dan juga keturunan nabi Muhammad SAW ada juga yang mengatakan bahwa alun nabi di sini adalah maksudnya adalah suku Quraisy ada juga mengatakan bahwa al nabi ini adalah umat Nabi Muhammad yaitu umat umat al-ijabah umat yang menjawab panggilan dakwah Nabi Muhammad SAW atau umat kaum muslimin kemudian waswahbihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad wasallama dan semoga memberi salam memberi keselamatan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya dan para sahabatnya Kemudian Qala berkata siapa al-syeikh al-imam al-alim al-allama al-ruhalah al-syeikhul islam wa'alamul a'lam syihabul millati wa dini Abu fadl ahmad bin ali bin muhammad al-asqalani al-syahir bin hajar al-syafi'i Nah untuk jumlah atau kata-kata yang disebutkan tadi ini kemungkinan besar adalah kata-kata yang disebutkan atau dituliskan oleh muridnya Ibnu Hajar al-Asqalani atau orang-orang setelahnya. Jadi karena kebiasaan para ulama ketika mencantumkan atau menulis suatu kitab atau nazom, mereka tidak mencantumkan atau tidak menuliskan suatu panggilan penghormatan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini karena memang mereka orang-orang yang tawadu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak mau bersikap uh, sombong. Jadi mereka ketika menuliskan kitab biasanya mereka mencantumkan sifat perendahan, rendah hati, rendah diri. Seperti Imam Al-Imriti dalam nazamnya di dalam nazam Nihayatu Tadrib beliau mengatakan atau menyebut dirinya dengan sebutan du taksir orang yang memiliki kekurangan nah ini kebiasaan para ulama sifat perendahan diri perendahan terhadap dirinya sendiri, tidak mau merasa paling berilmu dan sebagainya. Sehingga apabila ditemukan ada kata-kata yang memang di situ sifatnya bentuk panggilan penghormatan ini kemungkinan besar adalah ditulis oleh para muridnya atau para orang-orang setelahnya, orang-orang yang hidup setelah zaman murid-muridnya. Kalau berkata siapa asyikh, asyikh, asyikh ini adalah secara bahasa adalah kebalikan dari pemuda itu orang tua syekh ada orang tua kebalikan dari pemuda namun syekh ini bisa juga jadikan istiar atau peminjaman kata untuk penyebutan terhadap guru agama untuk ustadz atau mursyid syekh yang artinya orang tua sama seperti Indonesia misalkan di daerah eh, pondok pesantren atau daerah pesantren di tanah Sunda ada ucapan ajengan atau di tanah Jawa ada ucapan kiai dan lain sebagainya nah syekh ini adalah panggilan untuk orang yang berilmu ustadz atau guru agama kemudian yaitu al imamu imam nah imam orang alim yang maksudnya orang alim yang diikuti dalam keilmuannya dan beliau juga al-alimu orang yang berilmu al-allamatu orang yang sangat berilmu sifat mubalaghah dari alim juga beliau adalah ar-ruhalatu dan julukan beliau Ar-Ruhalatu diberi julukan oleh murid-muridnya Ar-Ruhalatu yang artinya adalah orang yang dijadikan tujuan rihlah jadi Ar-Ruhalatu artinya orang yang alim yang dijadikan tujuan rihlah oleh para pencari ilmu nah karena beliau seorang yang alim yang masyhur maka para penuntut ilmu datang ke beliau rihlah melakukan rehlah perjalanan dari berbagai daerah rehlah menuju beliau karena beliau Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah orang yang masyhur, orang alim, al-allamah sehingga dijadikan tempat tujuan untuk rihlah mencari ilmu. Kemudian beliau juga Syekhul Islam. Nah ini julukan beliau, laku beliau Syekhul Islam. Syekhul Islam artinya adalah Syekh dalam agama Islam. Nah, ini julukan yang sama terhadap Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Begitu juga dengan uh, Zakaria Al-Ansari mendapat julukan Syekhul Islam. Nah, beliau Syekhul Islam khususnya dalam bidang ilmu hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga beliau adalah wa'adamul a'lam dan tokohnya para tokoh. Kemudian Syihabul Millati wad Beliau adalah bintangnya agama. Al-millati agama wad dan agama. Ini secara umumnya al-millah wad ini secara umumnya maknanya sama. beliau adalah bintangnya agama Syihab ini aslinya adalah bintang berekor, bintang yang terbakar. Maksudnya beliau adalah uh, bintangnya atau rujukannya dalam masalah ilmu agama. Dia diberi juluki Syihabul Millati Waddini. Kemudian kunyah beliau yaitu Abul Fadl. Abul Fadl adalah kunyah beliau sedangkan nama beliau isimnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad. Nah ini adalah namanya beliau, isimnya beliau. Kemudian nisbatnya adalah Al-Asqalani. Al-Asqalani ini adalah nisbat beliau. Jadi Al-Asqalani ini adalah nisbatun li'anna ajdadahu min Asqalan di Filastin. Jadi beliau Ibnu Hajar dinisbatkan pada Al-Asqalani karena salah satu di antara kakek buyutnya ini berasal dari daerah Asqalan di negara Palestina. Makanya beliau dinisbatkan Al-Asqalani asyahiru yang masyhur di Ibnu Hajarin dengan penyebutan atau julukan Ibnu Hajar. Nah, beliau masyhur terkenal dengan nama Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini beliau dijuluki Ibnu Hajar, dinamakan Ibnu Hajar karena Hajar ini adalah nisbat. Jadi Hajar ini adalah nisbat ke nisbat nisbatun ila ahadi ajdadihi. Jadi Hajar adalah eh, nisbat kepada salah satu kakek buyutnya yang mana karena yulak kobu bidalika Jadi salah satu kakek buyutnya ini dinamakan Hajar. Sehingga eh, Imam Al-Asqalani ini dinamakan dijuluki Ibnu Hajar karena nisbat kepada salah satu kakeknya yang bernama Hajar. Nah, adapun kisah yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar ini dinamakan Ibnu Hajar yang artinya anaknya batu ada kisah yang beredar bahwa ini dikarenakan beliau ketika kecilnya ketika mencari ilmu ini dianggap bodoh bodoh tidak pintar tidak cerdas otaknya kemudian suatu hari beliau melihat batu yang mana batu tersebut akhirnya e, terkena tetesan air sehingga semakin terkikis nah kemudian beliau dari situ karena batu saja yang keras bisa terkis dengan air. Nah, akhirnya beliau dijuluki Ibnu Hajar. Ini adalah kisah dusta yang disebatkan kepada Ibnu Hajar al Asqalani karena Ibnu Hajar ini bukan dari diambil namanya bukan dari kisah tersebut, bukan, tapi diambil karena dari nisbat kepada salah satu kakeknya yang dijuluki dengan Hajar, makanya Ibnu Hajar. Asy-Syafi'i beliau ulama yang bermadzhab Syafi'i. Fasaha semoga meluaskan siapa Allah wa Allah Ta'ala yang malur siapa Allah fi muddatihi di masa hidupnya Imam Ibnu Hajar wa aada dan semoga mengembalikan siapa Allah alal muslimina atas orang-orang Islam min barokatihi dari berkahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani amin semoga Allah mengabulkan nah ini kata-kata atau jumlah yang dituliskan oleh muridnya atau orang-orang setelahnya Kemudian kita masuk ke pembukaan yang dituliskan oleh Imam Ibn Hajar Skili. Dia mengatakan Alhamdulillahilladzi lam yazil aliman qadiran hayyan qayyuman sami'an basiran. Alhamdu segala pujian adapun segala pujian itu lillahi bagi Allah alladzi yang lam yazal tidak henti-hentinya siapa Allah itu aliman zat yang maha mengetahui. Jadi Allah tidak henti-hentinya disifati dengan sifat kesempurnaan. Dia Allah maha mengetahui, qadiran lagi maha berkuasa, hayyan lagi maha hidup, qayyuman lagi maha mengatur, sami'an lagi maha mendengar, basiron lagi maha melihat. Nah inilah uh, sifat atau penyanjungan Imam Ibnu Hajar. Beliau memulai kitabnya dengan sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan sifat yang sempurna, yang maha sempurna. Wa ashhadu dan menyaksikan aku Imam Ibnu Hajar Al Asqalani alla ilaha bawasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah wahdahu esanya Allah la syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Kemudian wa ukabbiruhu dan mengagungkan aku Ibnu Hajar hu pada Allah Subhanahu wa taala takbiran dengan sungguh pengagungan. Nah, beliau memulai kitabnya dengan pujian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasallna dan semoga memberi rahmat siapa Allah Allah ada sayyidina atas tuan kami yaitu Muhammadin Nabi Muhammad alladhi yang arsalahu telah mengutus siapa Allah pada Nabi Muhammad illan nasi pada manusia. Nah, semoga Allah memberikan selawat kepada memberi rahmat kepada junjungan kita, tuan kita yaitu Nabi Muhammad yang mana Allah telah mengutus beliau kepada manusia ilan nasi kepada manusia kafatan secara menyeluruh. Allah turunkan, Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang mana basyiron keadaan orang yang memberi peringatan atau orang yang memberi kabar gembira. Yaitu maksudnya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya yaitu diberi kabar gembira berupa surga. Wa dan keadaan orang yang memberi kabar takut yaitu maksudnya memberi kabar takut pada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya diberi kabar takut berupa adanya siksa neraka kemudian wa'ala ali Muhammadin maksudnya wa sallallahu ala ali Muhammadin dan semoga Allah memberi rahmat kepada keluarganya Muhammad Nah ini sama penjelasan sebelumnya bahwa al Muhammad ini diikhtilafkan para ulama sebagian ulama mengatakan bahwa al Muhammad adalah banu Banul Muttalib, Bani Abdul Muttalib atau Banu Hashim. Sebenarnya mengatakan bahwa Alu Muhammad ini adalah azwajun Nabi wa zuriyatuhu, yaitu para istrinya Nabi dan keturunannya Nabi. Sebagian mengatakan bahwa Alu Muhammad ini adalah uh, suku Quraisy. Sebagian mengatakan bahwa Alu Muhammad ini adalah umat al-ijabah, semua umat kaum muslimin al-ijabah yang menjawab panggilan Nabi Muhammad artinya semua umatnya yang beriman nah ini ikhtilaf para ulama dan wasahbihi dan para sahabatnya Nabi maksudnya wa wasallallahu ala sahbi semoga Allah beri salawat rahmat kepada para sahabatnya Nabi wasallama dan semoga beri salamat keselamatan siapa Allah kepada Nabi Muhammad kepada Alu Muhammad kepada para sahabat Muhammad tasliman kathiron dengan keselamatan yang banyak dengan salam yang banyak Nah ini beliau setelah memuji pada Allah beliau mengaturkan uh, eh, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du adapun setelah itu. Nah, ini kita mulai masuk pembahasan kita Nuzhatun Nazar. Nah, di awal permulaan pembahasan kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas tentang sejarah perkembangan penulisan kitab Musalahul Hadis dari mulai awal zaman awal atau marhalah ula marhalah e, eh, asaniyah sampai marhalah terakhir marhalah salisah yaitu zaman beliau nah beliau membahas secara ringkas tentang sejarah penulisan kitab Musalahul Hadis nah beliau mengatakan fa innat taso fa maka sesungguhnya beberapa karya karya tulis, berapa kitab. Fi istilahi, fi istilahi ahlil hadis di dalam istilah ahlil hadis, maksudnya ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalah yang dikenal di kalangan ahli hadis muhaddisin. Nah, karya yang memuat tentang ilmu, ilmu mustalahul hadis itu kodeka surat sungguh telah banyak apa karya tulis atau apa beberapa kitab di Tasni Tasonib tentang ilmu salah hadis yang membahas tentang ilmu salah hadis telah banyak ditulis lil a'immati bagi beberapa imam imam ahli ilmu ulama fil qadimi di zaman dahulu wal hadisi dan zaman sekarang zaman kekinian maksudnya di zaman di zaman hidupnya Imam Ibnu Hajar Asqalani nah, dia mengatakan bahwa kitab-kitab yang membahas tentang ilmu mustalahul hadis sudah banyak ditulis oleh para ulama sejak zaman dulu sampai zaman kekinian itu zamannya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, famin awaliman maka di antara awalnya orang sonnafa yang menulis siapa orang fidalika di dalam demikian itu ilmu muslahul hadis. Nah, di antaranya yang awal zaman awal awal pertama kali menuliskan ilmu salah hadis yaitu Al-Qadi Abu Muhammadin aromahur Muzi Al-Qadi juru hukum Abu Muhammad ini adalah kunyahnya sedangkan namanya adalah Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ini adalah namanya beliau sedangkan nisbatnya ar Muzi nah ar Muzi ini nisbat kepada sebuah daerah yaitu daerah Roma Hormuz Kauratun min Kuwarin Al-Ahwaz min bila di Khurasan jadi sebuah daerah di Khurasan yang bernama Roma Hurmuz sehingga beliau dinisbatkan kepada eh, Roma Hurmuzi nah, beliau Al-Qadi Abu Muhammad Roma Hurmuzi meninggal di tahun 360 Hijriah nah beliau termasuk ulama yang awal menulis tentang Mustalahul Hadis fi kitabihi dalam kitabnya kitabnya Arwahamul Muzi yang bernama Al-Muhaddithul Fasil. Al-Muhaddisul Fasil. Ini laman lengkap kitabnya adalah Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Hmm. Nah, beliau termasuk ulama yang pertama kali menulis ilmu masalah hadis dengan judul kitabnya Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Namun, alakinnahu akan tetapi Imam Ar-Ramah Hurmuzi itu lam yastau'ib tidak menyeluruh siapa Imam Ar-Rahamurzi maksudnya adalah lam yastau'ib al mustalahi kulliha jadi beliau dalam kitabnya Muhadisul Fasil Bain Rawi wal Wa'i ini tidak mencangkup semua pembahasan mustalahul hadis makanya dianggap masih kurang. Nah, ini dimaklumi kenapa? Karena beliau termasuk ulama awal yang menulis kitab pembahasan fan ilmu musalul hadis. Namanya orang yang mem apa, me mengawali me memulai suatu fan ilmu pasti banyak kekurangannya. Nah, nanti akan disempurnakan dan orang-orang selanjutnya. Nah, begitu pula dalam fan ilmu musalul hadis. Ini Ketika beliau pertama kali menulis, banyak kekurangannya, belum mencakup seluruh pembahasan ilmu masalahul hadis. Kemudian setelahnya, setelah Imam ar Ar-Rawmahur Muzi, datanglah yang kedua, Wal Hakimu dan Imam Al-Hakim. Ini adalah julukannya. Sedangkan kunyahnya Abu Abdillah. Adapun namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, sedangkan isbatnya An-Naisaburi. Nah, Al-Hakim An-Naisaburi nisbat kepada Naisabur. Nah, beliau meninggal di tahun 405 Hijriah menurut suatu pendapat. Pendapat lain mengatakan beliau meninggal di tahun 454 Hijriah. Nah, Imam Al-Hakim An-Naisaburi masyhur beliau, termasuk karyanya masyhur adalah Al-Mustadrak. Nah, inilah salah satu kitab beliau yang masyhur. Nah, beliau ulama masyhur Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, itu Al-Mustadrak adalah kitab dalam dalam bidang hadis Nah, sedangkan dalam kitab Musul Hadis beliau pun menulis suatu kitab. Nama kitabnya adalah Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ini kitab yang beliau tulis termasuk awail atau awal-awal marhalah marahil penulisan sejarah eh, fan ilmu sul hadis. Nah, beliau Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau menulis dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Namun lakinnahu akan tetapi Al-Hakim ini lam yuhadzib, lam yuhadzib. Tidak mengoreksi siapa al-hakim. Maksudnya lam yuhadib al-abhatha. Jadi beliau tidak mengoreksi pembahasan-pembahasan dalam kitabnya, tidak difilter, tidak di tidak dikoreksi. Walam yuratib dan tidak menertibkan atau tidak menyusun siapa al-hakim. Maksudnya lam yuratib ha al lam yuratib at-tartib al-fannil al-munasib. Jadi beliau tidak menertibkan menyusun pembahasan-pembahasan dalam kitabnya Ma'rifatul Hadis dengan tertib yang baik, dengan tertib yang bagus, dengan penempatan yang bagus. Nah, itu itu dia seperti itu sehingga dikritik oleh sebagian ulama. Nah, itu kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian selanjutnya watalahu dan mengikuti pada Al-Hakim maksudnya datang setelah Al-Hakim siapa Abu Nuaimin Abu Nuaimin adalah kunyah kunyahnya beliau Abu Nuaimin sedangkan namanya adalah Ahmad bin Abdullah bin Ahmad nah sedangkan namanya adalah Ahmad bin Abdullah bin Ahmad adapun nisbatnya yaitu Al-Asbahani Al-Asbahani nisbat kepada al asbahani daerah Furs daerah Furs Nah, beliau Imam Abu Nuaim Al-Asbahani imam masyhur salah satu karya yang masyhur adalah Hilyatul Aulia. Nah, beliau punya karya kitab Hilyatul Aulia karya beliau yang masyhur. Beliau meninggal di tahun 430 Hijriah. Nah, kemudian fa'amila maka mengerjakan siapa Abu Nuaim Al-Asbahani ala kitabihi atas kitabnya Abu Nuaim maaf ala kitabi atas kitabnya Al-Hakim mustakhrojan sebagai Mustakhraj. Nah, beliau Imam Abu Nuaim Al-Asbahani menulis kitab Musalah Hadis dengan menjadikan kitabnya Al-Hakim yaitu Ma'rifatu Ulumil Hadis dengan menjadikannya sebagai mustakhraj. Mustakhraj itu adalah istilahnya adalah tambahan yang dikeluarkan. Jadi beliau menambahkan pembahasan-pembahasan yang tidak dibahas oleh Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumul Hadis. Makanya kitab beliau, kitab beliau Abu Nuaim Al-Asbahani ini dinamakan Al-Mustakhraj fi Ma'rifati Ulumil Hadis. Nah, kitab beliau. Nah, tujuan beliau adalah menambahkan apa yang tidak dibahas atau melengkapi apa yang tidak dibahas oleh Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumul Hadis. Namun sayangnya wa'abqa dan menyisakan siapa Abu Nuaim al-Asbahani asya'a beberapa hal lil muta'akibi bagi orang selanjutnya. Maksudnya adalah lakinnahu taraka asya'a yumkin lil muta'akibi ayyastadriqoha alihi alaihi Maksudnya walaupun beliau tujuan awalnya lah menulis mustakhrat sebagai tambahan, ternyata kenyataannya dalam kitabnya al mustakhrat tersebut beliau masih banyak meninggalkan hal-hal yang patutnya sepatutnya dilanjutkan oleh orang selanjutnya untuk dibahas. Nah ini karena masih banyak kekurangan-kekurangannya. Seperti itu. Itu adalah kitabnya Al-Mustakhraj karyanya Abu Nuaim Al-Asbahani. Mustakhraj fi Ma'rifati Ulumul Hadis. Kemudian Sumaja'a kemudian datang ba'dahum setelah mereka setelah mereka Rahmahur Hurmuzi Al-Hakim juga Abu Nuaim Al-Asbahani datang siapa Al-Khatib Al-Khatibu Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Khatibu ini julukan Al-Khatib sang Khatib julukannya adapun kunyahnya yaitu Abu Bakrin Abu Bakar adapun namanya Ahmad bin Ali bin Thabit sedangkan nisbatnya adalah Al-Baghdadi nisbat pada Baghdad nah ini Al-Khatib Al-Baghdadi ulama masyhur masyhur ulama mazhab Syafi'i masyhur beliau ahli hadis muhaddis Nah, beliau meninggal di tahun 473 Hijriah. 400 maaf 463 Hijriah. Nah, setelah masa mereka sebelumnya Ar-Rahamu Hurmuzi, Al-Hakim dan Al-Asbahani datang Al-Khatib Al-Baghdadi Fasannapa maka menulis membuat karya tulis siapa Al-Khatib Al-Baghdadi fi qawaninil fi qawaninir riwayah di dalam konun-konun atau kaidah-kaidah periwayatan, kaidah-kaidah riwayah, ilmu riwayat. Menulis kitaban pada sebuah kitab samahu yang memberi nama menamakan siapa Al-Khatib Al-Baghdadi hu pada kitab Al-Kifayata Al-Kifayah. Lengkapnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Nah, setelah mereka semua datanglah Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan dua kitab. Nah, kitab pertama adalah kitab yang membahas tentang kawanin, konun atau kaidah tentang ilmu riwayat yang beliau beri nama Al-Kifayah fi Ilmi riwayat. Nah, kemudian yang kedua, wafi ada biha dan di dalam adab adabnya riwayat menulis dan sebuah kitab samahu memulai atau menamakan siapa Al-Khatib al baghdadihu pada kitab Al-Jami'a li Adabi Syaikhi Wasami yaitu Al-Jami'a li Adabi Syekh Wasami kitabnya beliau yang kedua yang masyur Nah, ini kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, uh, zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi ini adalah dikenal di kalangan para ulama muhaddisin, muhakkikin Jadi penulisan kitab ilmu salah hadis ini ada tiga marhalah. Pertama marhalah ula adalah marhalah al-jam, marhalah masa pengumpulan Nah, yang kedua adalah marhalah tahdib, masa pengoreksian atau pengfilteran. Yang ketiga adalah marhalah tahrir, penguraian. Nah, untuk marhalah ula ini adalah zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab yang paling utama, yang dianggap paling utama di zaman marhalah ini, marhalah Al-Jam adalah kitab beliau Al-Khatib Al-Baghdadi yang namanya adalah Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Nah, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah termasuk kitab yang dianggap paling utama di marhalah ini. Hadiahnya Al-Khatib Al-Baghdadi, marhalah ula, marhalah al-jam. Nah, waqalla dan sedikit apa fannun suatu fan min fununil hadithi dari beberapa fan hadith illa wa, illa kecuali waqada sunnafa sungguh telah menulis siapa Al-Khatib Al-Baghdadi fihi di dalam fan kitaban pada sebuah kitab mufradan tersendiri. Jadi setiap fan dalam fan ilmu hadis, cabang-cabang ilmu hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mempunyai karya di fan tersebut. Dalam fan-fan ilmu hadis, misalnya tentang masalah Al-Mukhtalaf, tentang perbedaan uh, ikhtilaf hadis, dia menuliskan kuat satu karya tentang hadis kudsi dia menuliskan suatu karya nah bahkan dikatakan wa zadat al khomsin bahkan karya beliau ini sampai 50 buah yang membahas tentang pembahasan funun atau berbagai cabang ilmu hadis. Nah ini beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah fakana maka ada siapa Al-Khatib Al-Baghdadi itu kama kola sebagaimana berkata jadi dikomentari yang mengomentari yang berkata itu al, yaitu siapa Al-Hafid Al-Hafid Abu Bakar ibnu Nuqtota ibnu Nuqtoh maaf nah beliau al Khatib al Baghdadi karena keluasan ilmunya dalam bidang ilmu hadis yang dikomentari oleh al Hafidh Abu Bakar ibnu Nuqtoh nah ibnu Nuqtoh di Abu Bakar ibnu Nuqtoh Nuqtoh ini sebagai faidah bahwa Nuqtoh ini adalah dikatakan bahwa ini adalah jariah nama jariah nama seorang hamba sahaya wanita yang robat jaddatahu au ummahu fa'urifa biha. Jadi nuktoh ini adalah nama seorang hamba saya wanita yang merawat nenek atau ibunya Abu Bakar sehingga beliau dinisbatkan kepada Abu Bakar ibnu Nuqtah dikenal sebagai nisbat kepada uh, Nuqtah ibnu Nuqtah Abu Bakar ibnu Nuqtah. Nah dia berkomentar tentang al al Khatib al Baghdadi kulluman setiap orang sonnafa yang menulis yang maaf kulma setiap orang ansofa yang bersikap insaf yang bersikap adil alima mengetahui dia dia orang annal muhaddisina sungguhnya para para ahli hadis ba'dal khatibi setelah al khatib al baghdadi itu iladun butuh ada kutubihi atas kitab-kitabnya al khatib al baghdadi nah ini komentarnya al hafiz Abu Bakar bin Nuqtah menilai tentang keluasan ilmu Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi semua orang yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi ketika menulis tentang ilmu Musalahul hadis pasti butuh kepada karya-karyanya. Karena ini karena semua bidang habis semua bidang funun ilmu hadis beliau Al-Khatib Al-Baghdadi sudah menulisnya. Sehingga semua ulama yang datang setelahnya ini butuh kepada karya-karya beliau. Nah, kemudian itu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Sumaja kemudian datang ba'dahu um, setelah mereka siapa ba'duman sebagian orang ta'akhara yang datang belakangan, datang setelahnya. Anil Khatib dari Al-Khatib Al-Baghdadi fa'akhadha maka mengambil siapa orang ba'duman min hadal ilmi dari ilmu ini ilmu mustalah hadis binasi bin dengan bagiannya Nah, kemudian datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi, beberapa orang yang menulis kitab ilmu mustalah hadis mengambil ikut andil menulis dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, di antaranya Fajr ma'a maka mengumpulkan siapa Al-Qadi juru hukum Iyadun Iyad. Nah, inilah Al-Qadi Iyad bin Musa, jadi Iyad namanya, nama lengkapnya lah Iyadun bin Musa bin Iyad. Nah, adapun kunyahnya adalah Abdul Fadl sedangkan nisbatnya adalah al Subi. Nah, kemudian datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Qadi Iyad eh, bin Musa bin Ayyad al Subi. Nah, beliau meninggal di tahun 544 Hijriah. Dia meninggal di tahun 544 Hijriah, sedangkan Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal di tahun 463 Hijriah. Nah, beliau Al al qadi Iyad meninggal di tahun 544 Hijriah. al qadi Iyad. Dia masyhur, termasuk mempunyai banyak karya di antaranya karya masyhur adalah beliau dikenal sebagai atau karyanya dikenal yaitu namanya lah Asy-Syifa. Nah, karya beliau punya tulisan karya tentang Syama'il atau Sirah Nabawiyah yang mengupas tentang kepribadian Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad yang dinamakan Asy-Syifa. Nah, ini beliau adalah pengarangnya Al-Qadi Iyad. Nah, beliau nisbat nisbatnya ada Al-Yahsubi. Jadi Al-Yahsubi ini adalah nisbat. Nah, dijelaskan bahwa Al-Yahsubi ini nisbatun ila Yahsub bin Malik qabilatun min Himyar. Jadi Al-Yahsubi ini beliau disebutkan Al-Yahsubi karena dinisbatkan kepada Yahsub bin Malik Itu sebuah kobilah dari Himyar makanya beliau dinisbatkan al-yahsubi juga beliau dinisbatkan as-sabati as nah ini nisbat ila nisbatun ila sabtatin baldat baldatin bil andalus jadi nisbat pada sebuah daerah yang namanya sabtah sebuah daerah di andalus nah ini nisbatnya beliau Nah, beliau mengumpulkan, menulis kitaban latifan, sebuah kitab yang tipis, kitab yang ringkas, yang kecil, samahu menamakan siapa qadiyat hu pada kitab al ilma al ilma dan lengkapnya adalah al ilma ila ma'rifati usul riwayah wa taghyibis sama nah kitab yang beliau tulis mengenai ilmu mustalahul hadis namun sayangnya juga al kitab wa syamil li jami' abahatil mustalah nah kitab beliau ini masih dinilai belum mencangkup, belum menyeruh pembahasan-pembahasan ilmu mustalahul hadis juga bal huwa maksurun ala ma yata'allaqu bi kaifiyati tahammuli wal ada bahkan kitabnya beliau ini al ilma ini lebih fokus tahammul wal ada di dalam periwayatan hadis tetapi belum mencangkup menyeluruh tentang pembahasan-pembahasan ilmu hadis secara luas makanya dianggap masih belum lengkap Kemudian datang selanjutnya wa Abu Habsin al-Mayanhaji maksudnya wajah ma'ah dan mengumpulkan siapa Abu Habsin Abu Habs ini ya, adalah kunyahnya adapun namanya adalah Umar bin Abdul Majid adapun nisbatnya al-Mayaniji al-Mayanaji nah al-Mayanaji ini adalah nisbat kepada daerah nisbatun ila Mayanah baldatin bi Korbi Adrobijan nisbat kepada daerah namanya Mayanah sebuah daerah yang dekat dengan Azerbaijan. Dikatakan bahwa bukan Mayanah tapi nisbatun ila Mayanah bal baladun di Azerbaijan. Jadi bukan Mayanah tapi Mayanaj. Nah ini ada ikhtilaf mengenai tentang nisbat beliau Mayana atau Mayanaj. Al-Mayanaji. Nah Abu Hafiz Al-Mayanaji mengumpulkan juz'an sebuah bagian, maksudnya bagian tulisan yang mana samahu menulis uh, maaf menamakan siapa Abu Hafiz Al-Mayanaji hu pada bagian tulisan tulisan kecil yang dinamakan ma la yasau al muhaditha jahlu ma la yasau ma sesuatu la yasau yang tidak pantas al-muhaddisa pada muhaddis apa jahluhu ketidaktahuannya nah ini wa huwa juz'un sogirun laisa safihi kabiru faidah nah ini dikritik para ulama kan ini adalah juz sogir bagian tulisan yang kecil yang karena kecil maka dianggap sedikit faidahnya. Nah itu. Beliau meninggal di tahun Nah ini maaf tidak ada di sini. Nah beliau nisbatkan Al-Mayani. Beliau kitabnya ini kitab yang kecil sehingga dikritik para ulama karena belum lengkap pembahasannya. Kemudian Imam Ibn Hajar al-Asqalani melanjutkan wa amsalu dzalika minat tasanifil lati ushtuhirat wa busitat ila akhiri wa amsalu dzalika dan semisalnya demikian itu minat tasanifi dari beberapa karya atau kitab karya tulis atau kitab allati yang ushtuhirat yang masyhur dijadikan masyhur masyhur di kalangan muhaddisin wa busitat dan di diuraikan atau dijelaskan apa kitab, apa karya tulis liyatawaffaro agar lengkap apa ilmuha ilmunya kitab, ilmunya karya tulis. Waktu sirot dan diringkas apa kitab, apa karya tulis liyatas liyatayas saro agar mudah apa fahmuha memahami kitab, memahami karya tulis. Nah, Imam Ibnu mengatakan bahwa begitu pula banyak kitab-kitab yang ditulis yang masuk di kalangan muhadisin. Nah, ada kitab yang ditulis secara panjang penjabaran yang mana tujuannya adalah memuat memenuhi melengkapi pembahasan ilmu masalah hadis. Ada juga yang tulis dengan cara ringkas yang tujuannya adalah mudah untuk agar mudah dipahami supaya mudah juga dihafal. Jadi mudah dihafal agar nanti mudah dipahami. Itu yang kitab muhtasor. Nah, itu kita kita tentang mustalahul hadis. Nah, sampai ila anja sampai datang istilah masanya para ulama sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi datanglah masa ila anja'as sampai datang siapa al hafid al hafid al-faqih ahli fikih takiyuddin. nah, ini adalah julukannya lakomnya beliau takiyuddin. ya adapun kunyahnya yaitu Abu Amr Adapun namanya Uthman bin As-Solah, Uthman bin As-Solah Abdul Rahman Ash-Shahruzuri. Nama beliau adalah Uthman bin As-Solah Abdul Rahman. Jadi nama beliau Uthman. Nah, beliau dikenal dengan nama Ibnu Solah. Ibnu Solah ini as dari nisbat kepada bapaknya Solah, itu anaknya Solah. Nah, namanya bapaknya adalah Abdurrahman. Adapun julukan bapaknya adalah Salahuddin, tapi diringkas jadi as salah Makanya beliau dinamakan uh, Imam uh, Utsman ini atau Atakyuddin Utsman ini dinamakan maksudnya dengan Ibnu Salah anaknya Solah, maksudnya anaknya Salahuddin yang bernama Abdurrahman. Sedangkan nisbat beliau adalah Asyahrozuri. Syahrozuri ini adalah nisbat nisbatun ila Syahrozur Baldatun Bana Hazur bin Abdohak. Jadi nisbat pada Sahruzur sebuah daerah yang didirikan oleh Zur bin Abdohak. Fakila Syahruzur. Nah, lalu pendapat lain didirikannya adalah oleh Syahruzur, maka dinamakan Syahruzur. Ini nisbat kepada daerah Syahruzuri. Adapun beliau meninggal di tahun 643 Hijriah. Nah, Imam Ibnu Salah. Yang mana beliau nazilu di Masko bertempat tinggal di Damaskus. Maka Ibnu Salah lama wulia, lama wulia ketika ditugaskan, dilantik siapa Ibnu tadri sal hadithi mengajarkan hadis bil madrasatil ashrafiyah di madrasah al ashrafiyah ini buah madrasah rumah hadis yang ada di Damaskus. Nah, beliau mengumpulkan kita bahu pada kitabnya Al-Masyhuro yang masyhur. Nah, nama kitabnya ini ikhtilaf para ulama sebagian mengatakan bahwa nama kitabnya ini adalah Ulumul Hadis lebih dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, namun menurut para muhakikin nama kitabnya Ibnu Salah ini adalah uh, ma'rifatu anwa'i ilmu hadis jadi ma'rifatu anwa'i ilmu hadis ialah nama kitabnya Ibnu Salah nah beliau menuliskan kitabnya yang masyhur yaitu yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah nah kitabnya beliau seperti yang diterangkan sebelumnya bahwa ima, penulisan kitab mm, mustalah hadis ini mengalami tiga marhalah marhalah ula marhalah jam marhalah saniyah marhalah tahdib marhalah salisa marhalah tahrir nah untuk marhalah kedua atau marhalah tahzib marhalah masa pengoreksian nah untuk kitab yang paling utama di marhalah di masa ini adalah kitabnya Ibnu Solah itu Muqaddimah Ibnu Solah atau Ma'rifatu Anwa'il Hadis nah kitab beliau dianggap paling utama di masa ini di masa marhalah eh, tahzib marhalah atau masa pengoreksian pengfilteran. kitabnya beliau. Nah, ha, yang mana fahadzaba maka mengoreksi siapa Ibnu Salah fununahu pada fan-fannya hadis. Beliau koreksi, beliau filter wa amlahu dan mendiktekan siapa Ibnu Salahu pada hadis syai'an ba'da syai'in sedikit demi sedikit. di karena beliau ditugaskan sebagai pengajar hadis di Madrasah Al Ashrafiyah, nah beliau metode mengajarkannya dengan cara mengimlakan, mendiktekan sedikit demi sedikit kepada murid-muridnya. Nah, karena itu falihada maka karena ini lam yahsul tidak sampai, tidak ada, tidak menghasilkan apa tartibuhu e, pentertiban kitab pentertiban kitab, tersusunnya kitab ketersusunan kitab alal wad ilmu nasib atas pem, peman, um, penempatan yang sesuai. Nah, karena beliau mengimlakan kitabnya, mendetekan penuh apa? Mendetekan ilmunya kepada murid-muridnya, adapun yang menulis adalah murid-muridnya, sedangkan beliau mengimlakan. Nah, karena beda antara metode mengimlakan, metode me mendiktekan dengan metode menulis. Nah, metode mengimlakan atau mendiktekan ini lebih sulit dalam ketersusunan. Nah, karena beliau mengajarkannya dengan cara imla atau dikte, makanya kita beliau di musola atau ma'rifatu anwa imla hadis ini ketertibannya, ketersusunannya, susunan kitabnya ini tidak baik, kurang baik. Jadi penempatannya kurang tepat, kurang sesuai, kurang layak. Nah, karena beliau menyampaikannya, mengajarkan ilmunya dengan cara imla atau pendiktean itu kekurangannya, yang mana beliau wa'tana dan memperhatikan atau me mementingkan siapa Ibnu Salah soni fil khatib al mufarroqoh dengan karya-karyanya al khatib al Baghdadi yang tercerai berai atau yang terpisah-pisah. Jadi beliau uh, dalam mengimlakan karyanya yang kita sebut sebagai Muqaddimatus sholat ini beliau mengambil intisari mengambil inti-inti dari kitab-kitabnya atau faid, mengambil faidah-faidah pembahasan-pembahasan dari kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang terpisah-pisah karena Al-Khatib Al-Baghdadi ini menuliskan kitab Musalul Hadis sesuai dengan fan tertentu jadi tidak mengumpulkan dalam satu kitab tapi beliau menulis depannya pan ini beliau tulis pan ini beliau tulis pan itu beliau tulis nah Imam Ibnu Salah datang kemudian beliau mengumpulkan semua uh, karya-karya Al-Khatib Al-Baghdadi beliau ambil intisarinya Fajama'a maka mengumpulkan siapa Ibnu Salah syatata maqasidiha tujuan atau maksud maksud karyanya Al-Khatib yang tercerai-berai atau yang tercecer di beliau mengumpulkan maksud-maksud intisari dari pembahasan karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi wadhamma dan mengumpulkan siapa Ibnu Sola ilaiha pada karya-karya dari karya-karyanya Khatib maksudnya dari selain karya karyanya Khatib nah beliau gabungkan beliau campurkan uh, intisari karya-karya Al-Khatib Al-Baghdadi dengan kitab-kitab selain karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi nukhoba fawaidiha pada faidah-faidah terpilih, faidah-faidah pilihan dari karyanya Al-Khatib. Nah, jadi beliau mengumpulkan karya-karya mustalah hadis, karya-karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi dan karya-karya selain Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau ambil faidah-faidah yang terpilih, faidah-faidah yang beliau anggap utama, anggap yang paling penting dari semua kitab tersebut maka fajeta ma'a maka terkumpul fi kita di dalam kitabnya Ibnu Salah yaitu Muqaddimah Ibnu Salah atau Ma'rifatu Anwa Ilmu Hadis ma apa-apa tafaroko yang terpisah fi ghairihi di selain kitabnya Ibnu Salah di selainnya Muqaddimah Ibnu Salah jadi keistimewaan Muqaddimah Ibnu Salah atau Ma'rifatu Anwa Ilmu Hadis adalah terkumpulnya semua hal ilmu pembahasan penting yang tidak termaktub di kitab selainnya. Walihada maka karena ini akafa sibuk atau mendedikasikan siapa annasu manusia maksudnya para ulama alihi atas kitab Ibnu Salah atau Muqaddimah Ibnu Salah. Karena keistimewaan ini karena beliau mengumpulkan pembahasan-pembahasan dari kitab-kitab sebelumnya terutama kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, para ulama yang datang setelahnya atau sejaman dengannya ini mendedikasikan sibuk memperhatikan berkhidmah eh, melayani khidmah kepada kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Wasaru dan berjalan mereka manusia ulama bisa bisairihi dengan jalannya kitab Ibnu Salah atau dengan jalannya Muqaddimah Ibnu Salah atau dengan jalannya Ibnu Salah. Nah, akhirnya ulama selanjutnya ini mengikuti metodenya Ibnu Salah dalam kitabnya Ma'rifati Anwa'il Hadis. Nah, fala maka tidak terhitung kam banyak nazimin ulama yang menazomkan ulama yang membuat syair atau menazomkan lahu pada kitab Ibnu Salah atau pada Muqaddimah Ibnu Salah. Banyak ulama yang datang setelahnya karena pentingnya kitab Muqaddimah Ibnu Salah akhirnya datang ulama setelahnya ini menazomkan kitab Ibnu Salah ibnu Salah seperti diantaranya adalah Al-Iraqi juga As-Suyuti termasuk ulama yang menazomkan muqaddimah ilmu salat juga wa muhtasirin dan juga banyak ulama yang meringkas nah juga datang ulama selanjutnya meringkas kitab muqaddimah ilmu salat di antaranya adalah Imam An-Nawawi nah beliau meringkas muqaddimah ilmu menjadi kitab namanya al Bishad juga beliau ringkas lagi namanya adalah At-Taqrib ini ringkasan dari muqaddimah Ibnu Shalah. kemudian juga wa mastadrikin dan banyak ulama yang menambah catatan atau penjelasan alaihi atas Muqaddimah Ibnu Salah atau kitabnya Ibnu Salah dan juga datang ulama selanjutnya menambah catatan tentang Muqaddimah Ibnu Salah menambah catatan penjelasan seperti diantaranya adalah Imam Al-Bulkini beliau menulis kitabnya Mahasinul Istilah termasuk ulama yang melakukan catatan tambahan penjelasan terhadap Muqaddimah Ibnu Salah juga datang ulama yang banyak juga banyak yang wamuktasirin ulama yang membatasi atau meringkas nah, seperti Imam Nawawi dan sebagainya juga datang ulama banyak wa mu'aridin ulama yang mengkritik lahu wa mu'aridin dan ulama yang mengkritik lahu pada kitab Ibnu Salah nah juga wamun tasirin dan datang juga ulama banyak ulama yang menolong membela terhadap kitab Ibnu Sola atau Muqaddimah Ibnu Sola di antaranya seperti Al-Iraqi dan Nukatnya At-Tagid wal Idah juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mempunyai nukat terhadap Muqaddimah Ibnu Sola nah ini mengingat pentingnya kitab Muqaddimah Ibnu Sola atau kitab Ma'rifatu Anwa'i Ibnu Hadis karyanya Ibnu Sola Nah, sekilas tentang sejarah perkembangan penulisan kitab Muslahul Hadis. Kemudian setelahnya datanglah Imam Ibnu Hajar. Nah, beliau selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya beliau menjelaskan sebab kenapa beliau menuliskan syarah Nuzhatun Nazar eh, yang beliau tuliskan syarah terhadap karya beliau sendiri yaitu yang namanya adalah Nukhfatul Bikar. Nah, beliau menjelaskan sebabnya Fasa'alani maka meminta kepadaku telah meminta kepadaku siapa ba'dul ikhwan sebagian saudara, saudara dalam agama, maksudnya para muridnya, jadi dianggap sebagai saudara. Juga orang-orang yang mengikuti atau berguru pada Imam Ibnu Hajar memintaan ulah hisok agar meringkas aku lahu pada lahu untuk ba'dul ikhwan, untuk sebagian saudara, al-muhimma pada sesuatu yang penting. Yang penting, yang yurjen, min zalika demikian itu ilmu mustalah hadis. Nah, beliau diminta oleh sebagian saudara-saudaranya, sebagian muridnya untuk meringkas pembahasan penting dalam ilmu mustalah hadis. Falah khostuhu, falah khostuhu, maka meringkas aku pada hal yang penting, hal yang urgent fi aurakin latifatin di dalam kertas kertas yang tipis. Sama itu ha menamakan aku ha pada kertas yang tipis nukhbatul fikari fi mustalahi ahlil asari. Nah, beliau akhirnya menjawab permintaan saudara-saudaranya, murid-muridnya. Beliau menuliskan kitab ringkas ini beliau namakan Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahlil asari Dikatakan diterangkan bahwa beliau menulis kitab ini dalam perjalanan beliau dalam safar. dia menulis Nuhbatul Fikar. Nah, keistimewaannya walaupun kitab ini ringkas tapi dianggap sebagai anfa'ul min anfa'il muhtasorot wa ajwadiha, termasuk kitab mukhtasar ilmu sahih hadis yang paling bermanfaat, yang paling baik, yang paling bagus. Nah, ala tartibin atas kategori tersusunan ibtakar tuhu meng menginovasi aku atau menciptakan aku hu pada kategori atau ketersusunan. Nah, jadi beliau menuliskan kitab Nufatul kali ini dengan metode ketersusunan atau kategori yang beliau inovasi. Jadi beliau ulama-ulama sebelumnya belum pernah ada yang meng, apa, menuliskan kitab atau menertibkan menyusun pembahasan ilmu usaha hadis sebagaimana Imam Ibnu Hajar. Jadi beliau menginovasi, membuat menciptakan pentertiban kayak pembahasan ilmu mustalah hadis yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Juga wasabilin dan atas jalan atau metode intahajtuhu yang menjela yang telah menjelaskan aku atau menjalani aku hu pada metode. Nah, beliau menuliskan kitabnya ada suatu metode yang beliau jelaskan, yang beliau jalani. Ma'ama disertai apa-apa domam tu yang telah mengumpulkan aku ilaihi padama pada suatu rupanya ma min syawaridil faroidi dari beberapa mutiara-mutiara yang tercecer maksudnya faidah-faidah penting wazawa idil fawaidi dan faidah-faidah tambahan jadi selain itu selain metode beliau yang baik juga kata susunan kategori beliau penulisan yang baik beliau juga tambahkan pembahasan-pembahasan penting yang penting yang urgent dalam pembahasan ilmu salah hadis faidah-faidah yang penting dalam ilmu salah hadis farogi ba maka berkeinginan siapa Ba'du Ikhwan nah setelah beliau menuliskan nukhbat Fikr ternyata farogi ba maka berkeinginan siapa Ba'du Ikhwan sebagian saudaranya atau sebagian muridnya berkeinginan ilaiya kepadaku Ibnu Hajar Asqalani sanian kedua kalinya an doa agar menus menulis aku atau menyusun aku membuat aku alaiha atas nukhbatu fikar meletakkan aku alaiha atas nukhbatu fikar syarahan sebuah penjelasan syarah yahulu yang mana yahulu dapat mengurai apa penjelasan rumuzaha pada kode-kode rahasia atau kode-kode Nukhbatul Fikar. Nah setelah beliau susun Nukhbatul Fikar ternyata berapa muridnya, berapa saudaranya menginginkan beliau agar beliau menuliskan syarah terhadap karya beliau Nukhbatul Fikar dan tujuannya untuk menjelaskan kode-kode e, atau pembahasan-pembahasan penting dalam Nukhbatul Fikar. Juga wayaf tahu dan agar dapat membuka apa syarah kunuzaha pada simpanan atau perbendaharaan nukhbatu fika. Nah, tujuannya agar menguraikan, membuka persimpanan-simpanan ilmu yang termaktub dalam kandungan nukhbatul fikar wa yuwaddihu dan agar menjelaskan apa syarah ma apa-apa khofiyah yang samar apa ma alal mubtadi atas pembelajar pemula min zalika demikian itu rumus atau Eh, kode atau simpanan atau perbendaharaan. Nah, tujuannya agar menjelaskan hal-hal yang samar yang tidak dipahami oleh pembelajar pemula berupa tadi berupa kode-kode atau rumus-rumus atau pembandaraan simpanan-simpanan ilmu yang berharga yang terkandung dalam Nukhbatul Fikar. Kemudian faajab tuhu maka menjawab aku Ibnu Hajar pada ba'du ikhwan pada sebagian saudara atau sebagian muridnya ila su'alihi pada permintaannya akhirnya dikabulkan roja al indiroji mengharapkan agar masuk atau dapat menapaki fitil kalmasaliki di dalam demikian itu beberapa jalan maksudnya jalan para ulama nah beliau akhirnya memenuhi permintaan Banu Ikhwan sebagai saudaranya sebagian muridnya dengan harapan tujuannya agar beliau bisa menafaki jalannya para ulama muhadisin sebelum beliau atau sebagai harapan agar kitabnya ini kitabnya beliau ini bisa dimasukkan ke dalam uh, kategori kitab-kitab karya para ulama jalannya atau sesuai kitabnya harapannya agar kitab ini bisa dimasukkan sesuai dengan metodenya jalannya para ulama sebelum beliau jadi harapannya seperti itu niatnya agar mengikuti jejak ulama-ulama sebelum beliau ulama solihin ulama muhadisin sebelum beliau itu Fabalagtu maka mengerahkan upadaya aku Ibnu Hajar fi syarhiha di dalam menerangkan Nukhbatul Fikar. Beliau betul-betul sungguh-sungguh mengerahkan upah daya menerangkan masyarah nukwatul fikar fil idahi di dalam penjelasan watauhi, dan arahan bahtu dan memperingatkan aku menginformasikan aku Ibnu Hajar ala khobaya zawayaha atas sudut atau penjuru ruangan yang samar yang tersembunyi dari nukhbatul fikar. Nah, beliau juga tidak lupa memberikan peringatan menginformasikan yang tersembunyi dari sudut kandungan ilmu masalah hadis dari kitab Nuhbatul Fikar. Ini bahasa keindahan. Jadi maksudnya adalah beliau betul-betul sungguh-sungguh totalitas dalam mensyarah Nuhbatul Fikar. Di anna sahibal baiti karena sesungguhnya pemilik rumah, maksudnya Imam imam Hajar sendiri yang menuliskan Nuhbatul Fikar itu adalah lebih tahu bima dengan apa-apa fihi dalam rumah karena pemilik rumah itu lebih tahu, lebih hafal dengan seluk-beluk yang ada dalam rumah. Beliau penulis Nukhbatul Fikar, maka beliau lebih paham apa yang dimaksudkan dalam penjelasan Nukhbatul Fikar. Maka beliau lebih layak, lebih pantas untuk mensyarah kitab Nukhbatul Fikar. Akhirnya beliau tulislah syarahnya. Nah ini juga jadi isyarat isyarat atas ketidakpuasan beliau ketika ada salah satu muridnya yang bernama Ashumuni. Jadi beliau punya murid yang namanya Ashumuni. Beliau ini asy ini muridnya beliau ini menulis jadi ketika Imam Ibnu Hajar menuliskan Nukhbatul Fikar ada muridnya yang mendahului beliau menuliskan syarah terhadap Nukhbatul Fikar yaitu muridnya bernama Asyumuni ternyata setelah dilihat syarahnya beliau uh, kurang kurang memuaskan beliau kurang puas terhadap karya muridnya tersebut atau juga ini sebagai isyarat bahwa beliau hendak e, mengatakan atau menjadi isyarat bahwa beliaulah yang lebih layak untuk mensyarah terhadap kitabnya Nukhbatul Fikar. Isyarat wa ili anna sahibal baiti adrabima fihi. Wa zaharu maka nafakli untukku anna iradahu sesungguhnya menampakkan atau me, memunculkan syarah memunculkan syarah terhadap Nukhbatul Fikar ala suratil basti atas bentuk luas, atas cara yang luas, penjabaran itu al yaku lebih pantas. Nah, Imam Hajar berpendapat bahwa mensyarah nufuat dengan penjelasan yang lebih rinci, lebih luas itu lebih pantas untuk karyanya sendiri, untuk mata nufuatul fikar, lebih layak. Wadam jaha dan memasukkan nukhbatul fikar dimna taudihiha ke dalam bagian penjelasan Nukhbatul Fikar itu aufaku lebih sesuai, lebih selaras. Nah, beliau berpendapat bahwa memasukkan matan Nukhbatul Fikar ke dalam penjelasan syarahnya beliau yang akan dia tulis ini itu lebih pantasnya matanya digabung dilebur bersama dengan penjelasan syarahnya. Makanya nanti dalam kitabnya beliau ini nanti penjelasan Nukhbatul Fikar ini seolah-olah memang e, jadi satu kitab. Jadi seolah-olah Nukhbatul Fikr itu tidak ada karena metode beliau adalah menggunakan metode damj metode damj atau mengumpulkan memasukkan melebur mata nukbah topikal ke dalam syarahnya syarahnya nah ini juga dari kata-kata dimna tawdihiha ini sebagai ulama berpendapat bahwa nama syarah beliau ini nama syarah Ibnu Hajar terhadap kitab nukbah topikal ini bukan nuzhatun nazar tapi namanya adalah tawdihun nukbah karena ada kata-kata dimna tawdihiha jadi ada ulama berpendapat bahwa nama syarahnya Ibnu Hajar terhadap Nukhbatul Fikar adalah Taudihu Nukhbah, bukan Nuzhatun Nazar. Tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa namanya adalah Nuzhatun Nazar karena menyesuaikan melihat dari naskah-naskah yang tersebar yang sampai kepada kita. Nah, pasalang tu maka berjalan aku hadi hitori qalilah jalan pada jalan yang kecil al masaliki uh, eh, hadhihi tariqatul qalilatul masaliki pada jalan kecil di antara beberapa jalan. Jadi akhirnya beliau memilih metode ini di antara beberapa jalan yang lain, metode yang lain. Nah, itulah uh, penjelasan beliau mengenai sebab atas penulisan beliau, syarah beliau terhadap karya beliau sendiri yaitu Nukhbatul Fikar. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mulai pembahasan uh, terhadap isi dari Nuzhatun Nazar. Tadi ini masih pembukaan, pembukaan juga pembahasan sejarah penulisan kitab Musallah Hadis juga penjelasan tentang alasan beliau menulis Nuzhatun Nazar terhadap Nukhbatul fikar. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mulai bahas pembahasan isi dari Nuzhatun Nazar. Bismillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin. والحمد لله رب العالمين